Kita teruskan kembali kajian kitab secara Al-Aqidah Tahawiyah Al-Muyassar oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizallahu taala. Sekarang kita masuk pada poin 100. Al-Imam At-Tahawi rahimullah berkata, "Wa nu'minu bi asyratis sa'ati." Wajib bagi kita untuk mengimani tanda-tanda hari kiamat. Min khurujid dajjali. Di antaranya keluarnya ad-dajjal wa nuzuli Isa ibni Maryam alaihissalam minas sama dan turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam dari langit. Wa nu'min bitu wa nu'minu bitulu isyamsi min maghribiha. Dan kita wajib mengimani adanya atau terbitnya matahari dari arah barat. Wa khuruji dabatil ardi min mawdi'iha. Dan keluarnya binatang melatah dari tempatnya. Ini poin yang ke-100 berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Yang ke-101 Al-Imam Tahawi rahimahullah berkata, "Wala nusaddiqu kahinan wala arrafan." Tidak boleh bagi kita untuk mempercayai dukun ataupun tukang ramal. Wala man yadda'i syai'an yukhaliful kitab wa sunnata wa al ummah. Demikian pula tidak boleh kita membenarkan orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah serta ijma al-ummah, ijma'nya kaum muslimin. Ini dua poin yang merupakan bagian-bagian terakhir dalam kitab secara akidah tawi atau dalam kitab al-akidah atau hawiyah. Nah, memang ada keterkaitannya, makanya dibahas tentang masalah batang tanda hari kiamat. Karena memang sudah mau habis bukunya. Ya, yang ke-100 Kata Al-Imam At-Tahawi tadi wajib kita mengimani tanda-tanda hari kiamat. Para ulama membagi tanda hari kiamat menjadi dua. Tanda kiamat atau tanda kecil hari kiamat dan tanda besar hari kiamat. Apa bedanya? Kata ulama ada dua perbedaannya. Yang pertama, kalau tanda kecil hari kiamat itu masanya waktunya masih agak jauh daripada kejadian hari kiamat itu sendiri. Ini kebanyakan seperti itu. Kebanyakan tanda kecil hari kiamat itu terjadi jauh-jauh hari sebelum hari kiamat itu. Sedangkan tanda besar hari kiamat itu kejadiannya sudah hampir ya jatuh pada hari hanya. Ini perbedaan yang pertama, tanda kecil hari kiamat dengan tanda besar hari kiamat. Yang kedua, tanda kecil hari kiamat itu kejadian-kejadiannya tidak selalu luar biasa. Artinya ya agak biasalah seperti itu. Seperti misalnya masalah menyebarnya kemaksiatan. Eh, kemaksiatan di mana-mana ada dan kapanpun ada. Cuma ini agak menyebar di mana-mana. Ini namanya tanda kecil kiamat. Tandanya itu bukan sesuatu yang luar biasa. Adapun tanda besar hari kiamat itu sesuatu yang luar biasa yang sangat yang sangat jarang terjadi di atas muka bumi. Seperti terbitnya matahari dari arah barat, ini suatu hal yang tidak pernah terjadi, hanya sekali saja terjadi pada hari kiamat. Demikian pula turunnya aturannya dajjal belum pernah terjadi. Makanya dikatakan tanda besar hari kiamat itu kejadian-kejadiannya luar biasa. Tidak pernah terjadi ataupun jarang terjadi. Ini perbedaan tanda kecil hari kiamat dengan tanda besar hari kiamat. Kemudian para ulama juga membagi tanda hari kiamat itu sesuai dengan waktunya ada tiga. Tanda-tanda kiamat yang sudah berlalu dan tidak akan kembali lagi. Seperti contohnya di satu Nabi SAW diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk tanda hari kiamat. Rasul SAW bersabda, itu wasa'aka hatain. Aku diutus oleh Allah Ta'ala ke atas muka bumi ini dan sangat dekat dengan hari kiamat sambil mengisyaratkan dengan dua jari prio, jari tengah dan jari telunjuk. Hanya sangat dekat antara kiamat dengan diutusnya Nabi SAW. Ini tanda dari kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan mungkin terjadi kembali. Yang kedua, tanda-tanda hari kiamat yang sudah muncul dan masih terus akan bermunculan. Seperti banyak sekali, diantaranya tadi banyaknya kemaksiatan, nyanyian dan musik, maka tanda-tanda hari kiamat. Kemudian banyaknya kaum muslimin yang jatuh ke dalam kesyirikan. Rasul SAW bersabda, La taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku mengikuti jejak orang musyrikin hatta ta'buda qabail min ummati al-ausana. Dan tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku itu menyembah berhala. Ini sudah ada pada zaman Nabi SAW kemudian juga sampai saat ini. Ini menunjukkan apa? Tanda hari kiamat ini sudah ada dan terus akan terjadi. Kemudian yang ketiga, tanda hari kiamat yang belum muncul. Ini diantaranya seperti tadi turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Dajjal, demikian pula terbitnya matahari dari arah barat. Ini tanda-tanda hari kiamat yang belum terjadi. Ini pembagian tanda hari kiamat sesuai dengan waktunya atau sesuai dengan waktu munculnya. Kemudian perlu disampaikan di sini bahwasanya sebagian orang ketika mendengar kata-kata tanda hari kiamat itu seolah-olah apa selalu identik dengan yang negatif sesuatu yang jelek padahal tidak tidak mesti apa tanda hari kiamat itu tidak harus jelek seperti tadi diutusnya Nabi ya, SAW merupakan nikmat dari Allah, rahmat dari Allah, bukan suatu hal yang jelek. Namun itu merupakan apa salah satu tanda hari hari kiamat. Demikian pula dalam banyak riwayat disebutkan di antara tanda hari kiamat itu melimpah ruahnya harta kekayaan kaum muslimin. Ini merupakan apa? Tanda kebaikan. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidaklah kata-kata tanda hari kiamat itu menunjukkan sesuatu yang apa? negatif selalu ada yang negatif, ada yang ada yang positif. Jadi sekali lagi, jangan selalu diidentikan masalah tanda hari kiamat dengan sesuatu yang negatif. Ya, seperti misalnya Rasul SAW mengatakan dalam hari Jibril ketika ditanya, "Fa'akhbirni an amaratiha." Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Kemudian Rasul mengatakan, "Antali dal amatu rabbataha." Engkau melihat budak-budak melahirkan tuan-tuannya. Sebagai ulama mengatakan itu menunjukkan tentang banyaknya uku walidain, anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ini jelas-jelas negatif. Ya. Ada pula yang mengatakan itu maksudnya adalah banyaknya penaklukan negeri-negeri kafir oleh kaum muslimin sehingga mereka menjadi tawanan atau perempuan-perempuan mereka kaum kafir menjadi tawanan dan menjadi budak kemudian setelah digauli kemudian melahirkan anak tersebut akan mengambil nasab dari ayahnya yang merupakan orang yang merdeka sedangkan ibunya masih dalam keadaan budak itu sebagian penafsir ulama tentang Rasul uh, ucapan Rasulullah wa antalidal amatu rabbataha budak-budak melahirkan tuannya kemudian Rasul mengatakan wa antaral hufatal uratal ala tari'a asyai yatatawaluna fil bunyan dan kau melihat wa hufata orang-orang yang dahulunya tidak memakai alas kaki al urata yang tidak memakai pakaian al alata miskin dan dia pengembala kambing pada waktu mau terjadi hari kiamat mereka apa berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi ini berkaitan dengan hukum masa urusan dunia ini hukumnya mubah eh, bukan berarti tidak boleh apa membangun bangunan yang tinggi selama memang apa dibutuhkan. Ya. Jadi jangan terbetik dalam benak kita bahwasanya namanya tanda kiamat itu pasti jelek. Berarti apa? Tidak boleh kita bangun bangunan yang tinggi. Tidak. Ya, sekali lagi, tanda hari itu ada yang negatif, ada yang positif. Kemudian kita baca syarah dari Syekh Abdurrahman bin eh, Muhammad bin Abdurrahman al khumayyid hafizallahu taala wa nu'minu bi anna li saati alamat kita wajib mengimani bahwasanya hari kiamat itu memiliki tanda-tanda. Karena memang waktunya tidak ada seorang pun yang mengetahui. Seperti dalam hadis Jibril, Rasul ketika ditanya, "Fa'akhbirni anis sa'ah." Beritahukanlah tentang kapan hari kiamat. Rasul menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya aku, yaitu Nabi Muhammad SAW dan engkau wahai Jibril tidak mengetahui kapan tanda kapan hari kiamat itu akan terjadi. Padahal Rasul SAW manusia yang terbaik di atas muka bumi ini. Dan Jibril malaikat yang terbaik. Namun kedua-duanya tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Apalagi selain mereka berdua. Tidak akan mungkin ada seorang pun yang mengetahui tanda hari kiamat. Yang hanya yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha." Kul ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaktiha illa huwa. Mereka bertanya kepada umat Nabi Muhammad tentang kapannya hari kiamat. Maka Allah mengatakan, "Kul, katakanlah, ilmunya itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaktiha illa huwa." Dia tidak menampakkan kapan terjadinya kecuali untuk dirinya saja. Wa indahu ilmu sa'ah. Di sisi Allah lah ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka sangat jelas kebatilan, kedustaan orang yang meramalkan kiamat terjadi 2012, kiamat terjadi eh, pada tahun sekian sekian. Ini ada suatu hal yang wajib untuk didustakan karena Allah jelas-jelas mengatakan tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali dia saja. Nabi makhluk yang paling mulia demikian pula Jibril tidak mengetahui apalagi selain mereka berdua. Wa nu'min di saat alamat. Kita wajib mengimani bahwasanya hari kiamat itu memiliki tanda-tanda. Tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi maknanya dan perbedaan keduanya. Tazharu yang akan nampak. Fatadullu ala kurbi kiamisa dan menunjukkan akan dekatnya hari kiamat. Kemudian wahadil alamat qad Nabi sallallahu fi hadisin haitsu qala fi haqqis sa'ah Kemudian Rasul SAW telah menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang disebutkan oleh Imam Tuhawi di atas itu tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda kecil hari kiamat sangat amat banyak. Sangat amat banyak sekali. Dan sudah kita saksikan bersama. Eh, seperti tadi, banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian, apa namanya, banyaknya orang-orang yang dahulunya miskin. Sekarang sudah menjadi uh, miliar dan seterusnya membangun bangun yang tinggi atau lebih dari itu. Ini menunjukkan tentang tanda-tanda yang telah disabdakan Rasulullah SAW. Banyaknya kemaksiatan, kemudian disebutkan juga takarubuz zaman, waktu ini semakin singkat atau semakin cepat berjalan. Ya, Sebab Allah mengatakan itu karena barokahnya telah dicabut. Eh, waktunya sama 24 jam. Namun apa barokahnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala illa man rahimallah kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga banyaknya masjid-masjid yang dibangun dengan bermegah-megahan namun kosong daripada isinya. Ya Rasul telah mengatakan la taqumu saatu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan tegak hari kiamat sampai manusia itu apa berbangga-bangga dengan bangunan masjid. Kata Anas bin Malik, yatabahawna biha thumma la ya'murunaha illa qalila. Mereka berbangga-bangga dengan bangunan masjid, dengan dihiasinya masjid, namun tidak dimakmurkan masjid tersebut dengan ibadah kepada Allah kecuali sedikit saja. Ini kita saksikan bersama. Berapa banyak masjid-masjid yang sangat megah, yang sangat kokoh. Ramainya cuma pada waktu Jumatan atau pada waktu mungkin sholat Jumat. Ya, Alhamdulillah masih ada yang memenuhi. Namun kalau kita lihat lima waktu, ini sangat apa? Jarang ditemui mereka-mereka yang memakmurkan masjid tersebut. Bahkan terkadang apa ketua takmir sendiri tidak sholat berjamaah. Ini terkadang kita mendapati hal seperti ini. Ini merupakan tanda-tanda hari kiamat atau tanda-tanda kecil hari kiamat dan masih banyak lagi yang lain. Adapun yang disebutkan di sini oleh Imam atau Hawi itu tanda-tanda besar hari kiamat. Yang mana Rasul SAW bersabda, Innaha lantakuma hatta tarau asra ayat. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan tegak sampai kalian melihat sepuluh tanda-tandanya. Itu tanda-tanda yang besar. Di sini diri singkat oleh uh, pensara Syekh Abdurrahman Al Humais, namun kita lengkapi di sini. Yang pertama ad adanya asap ya, yang menyeliputi bumi ini. Ad-dajjal, kemudian Rasul mengatakan yang kedua adalah dajjal. Kemudian yang ketiga adalah ad-dabah, binatang melata. Yang keempat watulu syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Yang kelima, nuzul Isa bin Maryam. Turunnya Nabi Isa ibni Maryam. Ini lima hari kiamat. Kemudian berikutnya, wasalah satu khusufin dan tiga kejadian ditenggelamkannya bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, ini tiga langsung disebutkan tiga langsung artinya delapan bersama dengan yang sudah kita sebutkan eh, tadi yaitu khosfun bil masyrik Allah menenggelamkan bumi dari arah timur atau di arah timur wa khasfun bil maghrib ditenggelamkannya bumi di sebelah barat bumi ini wa khasfun bi jaziratul arab dan ditenggelamkannya bumi di jaziratul arab jazirah arab kemudian tadi ada kurang yaitu yajud wa majud ya, yajud wa majud atau sudah cukup ya Ad-Dukhan, Ad-Dajjal, Ad-Daba Tulu Syamsi, Unusun Isim Maryam kemudian Yajud wa Majud kemudian tiga tadi di tenggelamkannya bumi kemudian yang terakhir narun takruju minal yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim yang terakhir kata Rasulullah yaitu api yang keluar dari arah Yaman dari negeri Yaman yang akan membawa manusia ke tempat mereka berkumpul ini 10 tanda besar hari kiamat yang terjadi dekat dengan hari kiamat tersebut. Saya lagi ini adalah tanda-tanda besar hari kiamat. Mungkin tambah lagi ya sudah maju merupakan tanda besar hari kiamat juga. Sekarang karena di sini tidak dijelaskan tentang rincian tanda-tanda tersebut, eh, mungkin ada sebagian yang mungkin kurang memahami, maka di sini perlu untuk kita e, menambahkan penjelasannya dari kitab Syarah Lumatul itikad oleh Syekh Muhammad bin Sayyid rahimahullah taala yang insyaallah ya akan sedikit e, menjelaskan kepada kita tentang hal-hal tersebut. Namun sebelumnya perlu kita sampaikan ada dalil-dalil tentang hal tersebut di dalam Al-Qur'an atau sebagian tanda-tanda besar kiamat tersebut disebutkan oleh dalam Al-Qur'an. Di antaranya keluarnya ad-jabah Eh, keluarnya jabah yaitu binatang melata dalam surat An-Naml ayat 82 Allah berfirman, "Wa idha waqo'al qawlu 'alaihim" Apabila telah tetap ucapan atas mereka yaitu tentang datangnya hari kiamat, akhrajna lahum dabatan minal ardi. Kami akan mengeluarkan untuk mereka seekor binatang melata tukalimuhum yang akan berbicara kepada mereka. Ya, berdialog dengan manusia. Ini betul-betul dialog, bukan seperti burung beo tidak. Namun betul-betul berdialog dengan manusia. Tuh kalimum. Binatang tersebut akan bicara kepada mereka, yaitu di antara pembicaraannya anna nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Sesungguhnya manusia dahulu itu tidak beriman kepada ayat-ayat kami yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini akan jelas oleh Syekh Muhammad Syafi'i. Demikian pula tentang masalah terbitnya matahari dari arah barat, ini ada dalam Al-Qur'an dalilnya surat Al-An'am ayat 158 Allah berfirman hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik Tidaklah mereka menanti-nanti kecuali datangnya malah mereka kepada mereka atau datangnya Rabbmu atau datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu. Itu kata para ulama tafsir yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Pada waktu datangnya tanda-tanda atau sebagian tanda-tanda Rabbmu tersebut, la yanfa'u nafsan imanuha. Keimanan seorang manusia tidak lagi bermanfaat. Karena apa? Sudah terjadi apa? Apa apa terjadi akhir kiamat? Terbitnya matahari dari arah barat. Lam takun amat min qablu, yang mana dia belum beriman sebelumnya. Au kasabati imani khairan dan dia belum beramal kebaikan pada waktu dia beriman. Al-An'am 158. Kemudian juga tentang masalah ad-dukhan, adanya asap yang menyeliputi buka bumi ini disebutkan Allah dalam surat ad-dukhan. Ini ya, sama juga ad-dukhan, surat ad-dukhan artinya asap. Ayat yang ke-10 sampai ke-11. Allah berfirman, "Fartaqib yauma ta'ti sama'u bidukhanin mubin." Dan tunggulah suatu hari yang mana langit itu akan datang membawa asap yang sangat nyata. Yaksanat akan menyelimuti semua manusia. Kemudian dikatakan haza azabun alim. Inilah azab yang yang pedih. Ini diantara dari dari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tanda besar hari kiamat. Ya, sekarang kita baca penjelasan Asyik Muhammad bin Saisemin tentang sebagian dari tanda-tanda hari kiamat tersebut. Khususnya yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimallahu taala. Yang pertama berkaitan dengan khurujud dajjal. Wa huwa lughatan sighatun mubalaghatun minad dajjal wa al kadhib wa tamwih. Ad-dajjal itu secara bahasa dari kata-kata ad-dajjal artinya berdusta. Ya, ad-dajjal artinya apa? Berdusta. Al-kadhib wa tamwih Wasar'an rajulun muwawihun yakhruju fi akhir zaman yad'i rububiyah. Adapun secara istilah syar'i, siapa itu dajjal? Yaitu seseorang yang berdusta, yang keluar pada akhir zaman yang mengaku apa? sebagai Rabb, ya, sebagai Tuhan, sebagai pencipta dan seterusnya. Ini secara syar'i itu definisi ad-dajjal, seseorang yang dusta atau seorang yang berdusta yang keluar pada akhir zaman dan mengaku sebagai ya Arab. Kemudian wa khurujuhu sabitun bisunnati wal ijma. Tentang keluarnya dajjal pada hari kiamat itu sudah tetap di dalam al-hadis yang sahih dan juga ijma al-sunnah wal jamaah. Meskipun al-mu'tazilah orang-orang yang mengagungkan akal mereka banyak yang mengingkari akan hal namun ijma al-sunnah mengatakan adanya ad-dajjal pada akhir zaman nanti. Di antara dalilnya, kala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, Kulu Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahyat mahya wal mamat rawahu muslim Rasul SAW mengatakan katakanlah itu doa pada waktu apa? Tasyahud, eh sebelum salam. Katakanlah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahanam dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masih dajjal. Ini intinya. Artinya apa? Dajjal itu suatu yang hak pasti akan muncul. Seandainya tidak ada, tidak akan mungkin Rasul SAW mengajarkan kepada kita doa untuk berlindung daripada fitnahnya Dajjal sana tidak ada. Maka ini merupakan dalil yang jelas tentang adanya Al-Masih Dajjal. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat dan aku berlindung kepada ya Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Hadis riwayat Muslim. Memang riwayat-riwayatnya banyak, terkadang ada yang dimajukan, ada yang dibelakangkan. Ruang Muslim. Wa kana Nabi Sallam dikatakan bahwa Nabi Sallam ya ta'awadu minu fi salat beliau beristiazah pada waktu sholat dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Adapun penamaannya dengan Al-Masih, ya. Al-Masih Isa, Al-Masih Dajjal. Apa perbedaannya? Kata-katanya sama, Al-Masih Isa bin Maryam. Nah, Al-Masih Ad-Dajjal. Kalau Al-Masih Isa bin Maryam, dikatakan Al-Masih, itu karena beliau yamsahul marid fasyafallahu ta'ala biadihi. Yaitu di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam, beliau mengusap orang yang sakit kemudian apa? sembuh dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kata-kata masah sahu, mengusap. Nah. Adapun Al-Masih Dajjal kenapa digelar dengan Al-Masih Dajjal? Seperti dalam hadis tadi, dalam doa tadi, min fitnatil Masih Dajjal dalam artian huwal mamsuhul ainan. Dia adalah orang yang cacat dari kata-kata mamsuh, mamsuh itu apa? Tertutup atau ada aibnya, mamsuhul ainan, yaitu e, kedua matanya cacat semuanya. Sebab mengatakan semuanya cacat, namun yang satu cacat secara total tidak bisa melihat, yang satu masih bisa melihat, namun dua-duanya cacat. Itu eh, ciri salah satu cirinya ada jalan Dan dikatakan al-masih karena itu dia apa? e, dan ainan, yaitu aib, ada aib dalam kedua matanya. Kemudian Syekh Muhammad Ibn mengatakan wajah al muslimun ala furuji dan kaum muslimin, para sahabat, tabi dan sebagainya sepakat tentang keluarnya Al-Masih Dajjal. Kemudian pun kisah Al-Masih Dajjal dikatakan di sini annahu yakhruju min tariqin baina syami wal Iraq. Bahwasanya Dajjal itu akan keluar dari tempat antara Syam. Ya, Syam itu negeri atau sekarang negara Palestina, Yordania, kemudian Suriah itu merupakan daerah Syam dahulu. Sekarang apa menjadi e, negara, berapa ya, negara? Itu dulu dinamakan Asam. Jajal akan keluar dari arah Syam dan Al Irak. Ya, dari arah Asam wal Irak. Faya jaun nasa ila ibadatihi. Dia akan memerintahkan manusia, menyuruh manusia untuk beribadah kepadanya. Dan dia pun menampakkan hal-hal yang luar biasa. Di antaranya dia bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau dia menyuruh orang untuk mengikutinya dan betul diikuti, dia akan apa? menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, binatang-binatangnya akan ya me, apa memberikan susu-susu kepada mereka. Kemudian akan jadi kemakmuran. Namun sebaliknya, yang tidak mau mengikuti Masjid Dajjal, jadikan apa tumbuh-tumbuhannya kering kemudian ternak-ternaknya tidak bersusu lagi ini diantar apa hal-hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada Dajjal untuk menguji manusia apakah mereka masih mau beribadah kepada Allah ataukah sudah ikut kepada Ad-Dajjal semua jadi intian dari Allah Subhanahu wa taala dan dari sini kita mengetahui bahwasanya bukan suatu yang tidaklah sesuatu yang luar biasa itu menunjukkan akan karomah bahkan apa Dajjal merupakan orang yang paling sakti di atas muka bumi. Ya. Namun apa? Ini menunjukkan tentang kekufurannya. Fa'aktaru man yattabi wal yahud wa nisa wal arab. Dikatakan di sini bahwasanya yang banyak mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi. Ya. Al-Yahud adalah pengikut Ad-Dajjal. Wanisa, para wanita. Karena memang disebutkan oleh Rasulullah SAW, para wanita adalah nakisatul akal. Ya, akalnya itu apa? Masih kurang Makanya mudah untuk ditipu. Wal Arab ila rahimahullah. Wal Arab demikian pula orang-orang Arab Badui. Itu diantara pengikut Ad-Dajjal, orang Yahudi, para wanita dan orang-orang Arab Badui. Wa yattabi'uhu sab'una alfan min Yahudi Asfahan. Dan Dajjal eh, diikuti oleh 70 ribu dari Yahudi Asfahan. Ya, Asfahan daerah ya Iran, daerah Irak dan seterusnya dan sekitarnya namanya Asfahan diikuti oleh 70 ribu orang Yahudi dari Asfahan fayasiru fil ardi kulliha Dajjal akan mengelilingi dunia semuanya ya. kal ghaisi istadbara surrih sangat cepat dia berjalan seperti dibaratkan se, eh, angin yang dibawa oleh atau ka, kal ghaisi istadbara surrih seperti hujan yang dibawa oleh oleh angin yang kencang. Illa Makkah wal Madinah. Yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal adalah Makkah wal Madinah. Dalam riwayat disebutkan bahwa setiap lorong-lorong kota Madinah dan Makkah itu ada malaikat-malaikat yang menjaga dengan pedang yang terhunus yang tidak akan mungkin Dajjal bisa masuk ke kota Makkah wal Madinah. Ini di antara utama kota Makkah wal Madinah. Fayumna min huma Dajjal dicegah dari masuk ke dalam dua kota tersebut dari dua kota Makkah wal Madinah. Wa muddatu arba'una yauman. Dajjal tinggal di atas muka bumi ini selama 40 hari. Akan tapi disebutkan di sini yaumun kasana. Hari pertamanya itu seperti satu tahun. Wa yaumun kasarin. Satu hari berikutnya seperti satu bulan. Wa yaumun kajuma. Hari berikutnya seperti satu minggu. Wa baki ayami kal ada. Adapun hari berikutnya itu seperti uh, seperti biasa. Kemudian di antara ciri ada jal wa huwa a'warul aini. Dia cacat matanya. Makanya Rasul SAW mengatakan inna rabbakum laisa bi'awar. Inna dajjal awar wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya dajjal itu awar, cacat kedua matanya. Yang satu tidak bisa melihat sama sekali, yang satu masih bisa melihat. Cuma tetap dikatakan cacat. Ada perok kalian bukan akwa. Artinya apa? Memiliki dua mata yang tidak cacat sebagaimana ad-dajjal. Ini merupakan dalil dia kata para ulama tentang penetapan sifat kedua mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dajjal akwarul ain. Matanya cacat. Maktubun bain anaihi kafara. Tertulis di antara kedua matanya tiga huruf kafara. Dalam riwayat langsung ya apa namanya bersambung. Kalau ini tidak bersambung. Dalam riwayat lain dikatakan kafal, kafal artinya dia kafir. Yaqra'uhu al-mu'min fakat, Semua orang mukmin yang buta huruf atau yang tidak buta huruf bisa membacanya. Eh, semuanya apa dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa membacanya hanyalah orang-orang yang beriman, menunjukkan akan apa kekafiran ad-dajjal. Walau fitnatun azimah. Dajjal menyebabkan fitnah yang sangat besar atau mendatangkan fitnah yang sangat besar. Di antaranya, annau ya'muru sama fatumtir. Dia bisa menyuruh langit untuk menurunkan hujan. Ya, sekali lagi semua dengan izin dari Allah untuk menguji manusia. Siapa yang masih mau beribadah kepada Allah dan siapa yang beribadah kepada Ad-Dajjal. Di antaranya annau ya'muru sama fatumtir. Dia menyuruh memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan betul turun hujan tersebut dengan perintahnya dan dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Wal arda fatan butu mau wa fatan butu dan dia merintahkan kepada bumi untuk menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya. Itu utama bagi mereka-mereka yang mau mengikutinya. Kemudian ma'hu jannatun wa narun. Fa jannatu narun wa naru jannatun. Dikatakan bahwasanya bersama itu ada surga dan neraka. Ya. Surganya itu nerakanya, nerakanya adalah surganya. Artinya kalau dia menyuruh manusia seperti tadi diikuti kemudian apa tumbuh-tumbuhan itu adalah apa ya jalan menuju kepada api neraka. Adapun sebaliknya kalau orang itu nggak mengikuti kemudian menjadi tandus ya seolah apa diazab padahal itu adalah jalan menuju kepada surga karena tidak mau mengibadahi ad-dajjal. Hadzara minhu an-nabiy sallallahu Nabi sallam memperingatkan umat dari fitnah dajjal ini. Di antaranya Rasul mengatakan, "Man sami'a bihi falyan anhu." Barang siapa yang mendengar tentang keluarnya Al-Masih Dajjal, maka hendaklah dia apa? menjauhinya. Falyan a'adu. Wa man adrakahu dan barang siapa yang menjumpai Dajjal, falyaqra 'alai fawatiha surat al-kahfi. Hendaklah dia membacakan apa? 10 ayat di awal surat Al-Kahfi. Au bifawatihi surati Al-Kahfi. Dan ini merupakan salah satu cara untuk membentengi diri daripada fitnahnya Al-Masihi Ad-Dajjal. Kata para ulama, ada beberapa cara untuk kita bisa selamat dari fitnahnya Dajjal, terutama ketika apa? telah muncul. Yang pertama, membentengi diri dengan apa? Atauhid. Di antaranya dengan mempelajari tauhid asma wa sifat. Di antaranya tentang masalah Allah memiliki sifat, memiliki kedua mata yang tidak cacat. Ya, makanya ketika Dajjal muncul dan matanya cacat, tidak mungkin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, bagaimana membentengi diri dari Dajjal? Yaitu yang pertama membentengi diri dengan belajar al-aqidah as-sahihah. Kemudian yang kedua, seperti tadi, menghafalkan surat eh, Al-Kahfi, terutama apa? 10 ayat yang pertama. Karena apa nggak mungkin orang ketika bertemu langsung apa? Ya, bisa membacanya kecuali apa menghafalkannya. Jangan sampai apa? Tunggu, saya ambil dulu mushaf. Eh, setelah apa? Ya, ikut kepada jajal tadi. Oleh karena itu langsung mengatakan dalam riwayat yang lain, man hafidha asra ayatin min awail suratil kahfi usima minat dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, maka dia dijaga dari fitnahnya Ad-Dajjal. selama dari pinanya Ad-Dajjal. Kemudian yang ketiga, hendaklah dia menjauh dari Ad-Dajjal tersebut. Jangan mendekat. Jangan sok mengatakan saya pasti bisa mengalahkan Ad-Dajjal. Dan itu pernah terjadi, diceritakan dan itu terjadi. Diceritakan oleh Rasulullah SAW saya ada seseorang yang seperti itu. Sok dia apa? Merasa dirinya paling beriman atau kuat imannya, namun ketika Dajjal, ketika ketemu dengan Dajjal, dia pun apa terseret fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Makanya Rasul mengatakan di sini apa? Man sami'an minhu anu. Barang siapa yang mendengar tentang Dajjal, hendaklah dia apa? Menjauh darinya. Dan sebagian ulama mengatakan berdasarkan hadis ini, kalau seandainya Dajjal saja, kalau kita mendengar tentang beritanya harus menjauh, maka kata Pak ulama sebagai ulama, apalagi ahli bid'ah karena apa? Fitnahnya alil bid'ah itu lebih berbahaya daripada fitnahnya adaj atau lebih ya, atau ada sisi kelebihannya dibandingkan fitnahnya apa? Adajjal. Jadi sisi yang mana alil bid'ah itu lebih berbahaya? Yang pertama, kau dajjal itu munculnya apa pada akhir zaman nanti. Satu kali seumur dunia ini. Namun al bidah sejak dahulu sampai sekarang. Dan bukan satu jumlahnya, sangat banyak jumlahnya. Ini menunjukkan apa? fitnahnya kata ulama al bid'ah dari segi ini lebih berbahaya daripada fitnahnya ada jah. Oleh karena itulah kalau seandainya kita dipintakan oleh Rasulullah SAW untuk menjauhkan diri daripada fitnahnya masih dajjal, maka lebih utama lagi untuk kita menjauhkan diri daripada apa? Fitnahnya, syubhatnya, majlisnya alil bid'ah. Karena sebagaimana kata para ulama, al-qulubu da'ifa wa syubhatu khattafa. Hati manusia itu lemah, sedangkan syubhat itu khattafa, cepat menarik hati manusia maka sebaiknya apa? Menjauhkan diri, jangan sok. Ya, sebagaimana kejadian yang dijelaskan oleh Rasulullah seorang pemuda dia terseret kepada fitnah Masih Dajjal padahal dia mengira bisa melawan Al-Masih Dajjal. Kemudian juga di antara bahayanya al-bid'ah. Kalau Dajjal ini sudah disebutkan ciri-cirinya oleh Rasulullah SAW. Bisa dibaca apa? Tulisan kafara sehingga dengan itu orang apa bisa menjauhi al-bid'ah enggak bisa pakai surban masya Allah seperti apa wali Allah namun pada hakikatnya apa seton min auliai seton atau min auliai asyeton susah dia apa diprediksi hanya lewat apa fisiknya seperti tadi kalau dikatakan apa al masih dajjal tandanya diantaranya apa ya dua matanya buta sudah disebutkan tandanya oleh Rasulullah SAW ada al bidah secara fisiknya kelihatan Ya. Namun kelihatan kalau apa sudah menyampaikan tentang urusan agama berupa akidah atau yang lainnya. Intinya sebagian ulama mengatakan dari hari sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya kalau saja kita diperintahkan ketika mendengar dajjal untuk menjauh darinya apalagi alil bid'ah yang munculnya sepanjang zaman dan di berbagai tempat. Kemudian tadi menjauh dari dajjal ya di antara cara membentengi diri dari fitnah dajjal menjauhkan diri dari Dajjal tersebut. Dan yang paling utama kalau bisa masuk ke kota Madinah atau ke kota Mekah. Karena tidak mungkin Dajjal bisa masuk ke dua atau ke dalam dua kota tersebut. Ini diantara cara kata para ulama untuk membedakan diri daripada fitnahnya Al-Masihi Ad-Dajjal. Kemudian kita pindah kepada tanda kiamat yang besar yang kedua yaitu turunnya Isa ibni Maryam. Turunnya Nabi Isa ibni Maryam. Nuzul Isa ibni Maryam sabitun bil kitab wa sunnah wa ijma'il muslimin. Adapun dalil tentang tanda hari kiamat ini ini sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis yang sahih dan ijma' kaum muslimin. Adapun dalil dari Al-Qur'an bisa dilihat dalam surat An-Nisa 159 An-Nisa 159 Allah berfirman Wa in min ahlil kitab atau wa in min ahlil kitabi illa yu'minan nabi qabla mauti. Tidaklah dari ahli kitab kecuali mereka sungguh-sungguh akan beriman dengan Al-Masih Ibni Maryam qabla mauti sebelum meninggalnya Al-Masih Ibni Maryam. Maksudnya kata Syekh Muhammad bin Saimin, ai mautu Isa wa hina nuzulihi maksudnya kematiannya Isa salam yaitu setelah beliau turun dari langit. Ini tafsirnya memang ini ayatnya memang eh, secara dohirnya tidak kelihatan tentang masalah apa turunnya Isa bin Maryam. Cuma ini dikembalikan kepada tafsirnya para ulama. Eh, para ulama mentafsirkan bahwasanya ayat ini merupakan dalil tentang turunnya Nabi Isa bin Maryam. Karena Nabi Isa bin Maryam sampai sekarang apa masih hidup di atas langit sana. Sebagian Allah mengatakan baraka Allah ilahi, bahkan Allah mengangkatnya kepadanya, yaitu ke langit. Belum meninggal dunia, meninggal dunia nanti setelah turun dari langit tersebut. Adapun sabda Nabi SAW beliau mengatakan, Wallahi layan zilanna Isa ibnu Maryam hakaman awa adalah. Demi Allah, sungguh Isa bin Maryam akan turun sebagai hakaman, sebagai hakim wa adlan dan membawa keadilan. Makanya dikatakan pada akhir zaman nanti manusia akan dalam keadaan yang penuh dengan keadilan, penuh dengan ketentraman, bahkan sebagian mereka tidak tidak mau mengambil sedekah karena semuanya apa? harta melimpah ruah. Sama-sama susah untuk apa? bersedekah. ya. Makanya ada hikmahnya orang miskin di sini nih. Ya, karena apa? Ya alhamdulillah kita nggak ada repot untuk bersedekah misalnya. Ya, namun pada zaman nanti, zaman Isa bin Maryam diantaranya susah untuk orang itu bersedekah. Karena semuanya sudah ya ya sudah kata orang fulus ya ber, memiliki banyak fulus qad ajma'al muslimun ala nuzulihi demikian pula para ulama al-sunnah kaum muslimin para sahabat tabi'in dan tabi sepakat tentang turunnya Isa bin Maryam fayanzilu indal manaratil bayda Nabi Isa turun ya di samping menara putih fi di Damaskus yaitu di sebelah timur kota Dimaskus di Suriah. Ya. Ini wajib untuk kita mengimani di sebuah menara putih di sebelah timur kota Dimaskus Suriah. Wadi di ala ajni hati malaka ini. Yang mana ketika turun itu Nabi Isa meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap-sayap dua malaikat. Sudah pernah kita sampaikan, setiap malaikat punya apa? Sayap. Meskipun antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Seperti yang Allah firmankan, Alhamdulillah li fatih wal ardi, ja'il malaikat rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Eh, malaikat itu punya sayap-sayap, ada yang dua, tiga, atau yang empat. Di antaranya Nabi Isa ketika turun, Beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap-sayap kedua malaikat. Fala yahillu li kafirin yajidu min rihi nafsihi illa mata. Dan tidaklah seorang kafir yang mencium bau Nabi Isa alaihissalam kecuali dia akan mati. Wa nafsuhu yantahi haitsu yantahi tarafuhu. Dan jiwanya itu berakhir sesuai dengan akhir pandangan beliau. Fayatlub artinya sepanjang ya, e, mata beliau memandang dan orang-orang kafir itu apa bisa meninggal dunia atau bisa mati karena mencium bau. menjumbau. lubud dajjal. Kemudian Nabi Isa akan mengejar dajjal. Jadi dajjal dulu yang keluar baru kemudian Al-Masih Ad-Dajjal, baru Al-Masih Ibn Maryam. Hatta yudrika bi Babiluddin sampai Nabi Isa mendapati Dajjal di sebuah tempat yang bernama Babulut di Palestina sana, di dekat Baitul Maqdis. Fayaktulahu. Kemudian apa? Nabi Isa membunuhnya. Dan diantaranya sebelum e, ketika melihat Nabi Isa alaihissalam, Dajjal akan meleleh sebab kepadanya kepada Al-Masihi Ad-Dajjal. Ini semuanya wajib untuk kita mengimani karena ada dalil-dalilnya daripada hadis Rasulullah SAW. Adapun di sini Syekh Muhammad Sa'imin hanya menyebutkan secara maknanya saja, eh, secara global, tidak menyebutkan riwayat-riwayatnya. Namun insya Allah semuanya ada. Kemudian wayak sirus salib. Setelah beliau berhasil membunuh Dajjal, beliau pun apa? Menghancurkan salib-salib orang-orang Nasara. Yang mana ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak setuju, tidak ridho dengan adanya salib-salib tersebut. Ini adalah bid'ahnya kelompok Anasara. nasara Wa yaksiru salib wa yad'ul jizzah. Dan beliau pun apa? Me menghapuskan al jizah bagi alkitab. Yang ada adalah apa? Masuk ke dalam al-Islam. Wa takunu sajdatu wahidatan lillahi rabbil alamin. Maka semuanya akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala rabbil alamin wa yahujju wa yatamir. Dan dia Nabi Isa as sempat melaksanakan haji dan umrah. Dan beliau ketika turun ke bumi ini dari langit tidak membawa ajaran baru. Beliau hanyalah meneruskan ajaran Nabi Muhammad saw alaihi wasallam. sebagaimana Nabi mengatakan laukana Musa hayyan la mawasaila tibai. Seandainya Nabi Isa atau seandainya Nabi Musa itu hidup, maka tidaklah boleh baginya kecuali apa mengikuti diriku. Demikian pula dengan apa? Nabi Isa alaihissalam. Karena semua agama telah dihapus dengan agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa ketika turun itu hanyalah melanjutkan dakwanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu hadza sabitun fi sahih Muslimin. Apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Said ini semuanya ada dalam sahih Muslim wa ba'du fi sahihain kilaihima bahkan sebagiannya ada dalam sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian warawa Imam Ahmad wa Abu Dawud. Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan anna Isa ia baqa ba'da qatil dajjal arba'ina sana. Nabi Isa AS itu tinggal di atas muka bumi ini setelah terbunuhnya Dajjal atau setelah beliau membunuh Dajjal itu beliau tinggal di atas muka bumi ini selama 40 tahun lamanya. Summa yutafa kemudian baru apa meninggal dunia. Waisalli alaihi muslimun dan kaum muslimin pun mensolati beliau. Mensolati Nabi Isa ibni Maryam. Hadisnya uh, sahih riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Ini tentang Isa bin Maryam. Kita lanjutkan lagi yang berikutnya Ya'jud wa Ma'jud. Kata Syekh Muhammad bin Sa'imin, Ya'jud wa Ma'jud ismani ajamian au arabian kedua nama ini masih diperselisihkan apakah ini kedua nama yang diambil dari bahasa Arab atau dari selain bahasa Arab. Kalau dikatakan dari kata bahasa Arab mustaqani minal ma'aji atau minal ma'ji wa wal istirab au min ajijin nar wa talahu biha wa talahu biha adapun kalau diambil dari bahasa Arab maka dari kata-kata al ma'j yang artinya istirab yaitu goncang atau aji jinar dari e, apa namanya api yang membara. Ini kita tinggalkan pembahasan secara bahasa. Wahuma ummatani min bani Adam. Dua ya, nama tadi ya wa majud itu dua umat atau dua kabilah dari anak Adam alaihissalam. Mereka manusia sebagaimana yang lainnya. Meskipun ada sedikit atau memiliki klien-klienan yang lain. Wahuma umatani min bani Adam. Dua-duanya merupakan umat dari bani Adam. Mau judatan dan ada. Sekarang sudah ada. Cuma tidak tahu di mana tempatnya. Dan masalah yang gaib sebagaimana dajjal sudah ada sekarang. Cuma di mana tempatnya ini masalah gaib. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang akan dikeluarkan nanti pada hari kiamat kelak. Wahuma umatani min bani Adam maujudana di kita wasunnah. Dalilnya dari Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah saw. Nanti silakan dilihat surat Al-Kahfi ayat 93 sampai 94. Ya, surat Al-Kahfi yang disunahkan untuk kita baca pada hari Jumat ini ada kisah tentang Yajud dan Majud. Lihat, eh, lihat ayat 93 sampai 94. muslimin wa khurujuhum ala diyakunu min asadis sa'alam yatiba. Adapun keluarnya yajud wa majud yang merupakan tanda hari kiamat itu belum muncul belum tiga. Walakin diruhu wujidat fi ahli Nabi sallam akan tapi kemunculan Dajjal eh kemunculan Yajud wa majud ini sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. fi sahihain anna Nabi saw alaihi Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa saya Nabi SAW pernah bersabda, "Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj misla hadhihi wa halaqa bi asbu'ihi al-ibham wa titaliha." Kata Rasulullah telah dibuka pada hari ini, yaitu pada waktu zaman Nabi SAW, min radmi Ya'juj wa Ma'juj, yaitu lubang dari apa namanya tembok ya tembok raksasa mengatakan itu tembok ya juga maju telah dibuka pada hari ini sebagian daripada temboknya Ya juga maju atau bentengnya ya juga maju seperti ini kata Salam dengan apa namanya membuat isyarat dengan jari apa namanya jempol ya dan yang berikutnya itu beliau seperti itu mengatakan telah dibuka ini sedikit artinya mereka tidak mungkin bisa bisa keluar nanti keluarnya pada akhir zaman wa qasabata khuruju fil kitab wa sunnah Adapun dalil dari Al-Quran dan Sunnah sudah kita sampaikan dalilnya tadi. Kemudian perinciannya diantaranya Nabi SAW bersabda tadi, Inna halan taku masa'ah hatta belah asra ayat. Sesungguhnya tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda-tanda. Di antaranya wa yajud wa ma'jud. Yajud dan wa ma'jud. Kemudian kisah berikutnya dari hadis An-Nawad bin Sam'an tentang Yajud dan Majud Anna Nabi SAW maqala fi Isa bin Maryam ba'da qatli ad-dajjal. Nabi SAW menceritakan tentang masalah Isa bin Maryam setelah terbunuhnya Dajjal atau setelah beliau berhasil membunuh Ad-Dajjal. Jadi intinya pertama kali Dajjal, kemudian Isa bin Maryam, kemudian Yajud, wa Majud Adapun cerita antara Nabi Isa dengan Yajud wa Majud sebagai berikut. Fabaina huwa kadzalik Id ila Isa anni qad akhrajtu ibadan li la yujanu li ahadin biqitalihim. Setelah Nabi Isa alaihissalam berhasil membunuh Dajjal, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam bahwasanya aku telah kata Allah bahwasanya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yaitu manusia-manusia yang tidak ada tandingan bagi mereka dalam berperang. Ya, tidak ada yang bisa apa? Mengalahkan mereka dalam berperang. Itu ya juga masjid maksudnya. Faharis ibadilatul mawak Maka bawahlah eh, para pengikutmu yaitu kaum muslimin ke bukit tur. Eh, bawa ke atas. Wa yab'atsallahu Ya'juj wa Ma'juj. Allah pun apa? Mengeluarkan Ya'juj wa Ma'juj. Wahum min kulli hadabin yansirun. Mereka dari segala lembah turun fayamuru awailum ala buheratin tobariyah. Rombongan pertama ya wa Majud itu ketika melewati sebuah danau yang nama Danau Tobaria, Fayasrobu nama fiha. Mereka apa? Minum dari telaga atau dari danau tersebut. Wayamur akhirum akhiruhum wa yaqul laqad kana ma'un summa yasirun. Ada rombongan yang terakhir itu ketika melewati danau tersebut mengatakan ini dahulu ada airnya. Artinya apa? Semua telah diminum oleh rombongan yang pertama dan sebelum yang terakhir. Rombongan Yajud wa Majuj menunjukkan bagaimana eh, kelainannya Yajud wa Majud tersebut. Ya, sangat apa? rakus dengan minum. Faisrabuna ma fiha wa yamuru akhirun wa yaqul laqad kana biha ma maratan ma. Eh sungguh dahulu di danau ini ada airnya. Kemudian mereka pun hanya sekedar melewatinya hatta yang tahu ila jabil khamar sampai mereka atau mereka sampai ke tempat yang bernama Jabal Khamar, gunung namanya Khamar. Wahwa Jabalul Baitul Maqdis, yaitu gunung yang ada di dekat Baitul Maqdis, Saya Fayakulun, mereka mengatakan kepada mereka juga atau sebagai mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, lakot kotal naman fil ardi kita sudah berhasil membunuh semua yang ada di atas muka bumi ini. Ini adalah kepengisannya yaitu dua Majud. Halumma falnaqtul man mansis sama. Maka marilah kita apa? Bersama-sama membunuh yang di atas langit. Ini sombongnya apa? Yaitu dua Majud. Fayarmuna binisobin au binusabihim ila sama. Mereka pun memanahkan anak panah mereka ke langit. Fayarudullahu alaihim nisabahum makhdubatun atau makhdubatan daman. Dan Allah pun mengembalikan anak panah mereka apa dengan belumuran darah. Seolah bahwa mereka berhasil ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada ya sudah Majud. Seolah mereka berhasil membunuh yang di atas langit. Wa yahsuru nabiyullah wa yahsur nabiyullah wa ashabu. Atau wa yuhsaru nabiyullah wa ashabu. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dan para sahabat-sahabat beliau dari kaum muslimin apa dikepung oleh Yazid wa Majid ini eh, seperti Syiah sekarang mengepung apa saudara-saudara kita di Yaman mereka ada Yazid wa Majid sebetulnya ya, bahkan lebih ya, lebih kejam daripada Yazid wa wa Majid. hatta yakuna rasul sawar li ahadim khairan min mi'ati dinar sampai dikatakan karena sudah diembargo tidak ada makanan yang masuk dan sebagainya seperti keadaan saudara-saudara di Yaman semoga Allah um, menolong mereka secepatnya dan semoga Allah membinasakan orang-orang Syiah qatalahumullah. sampai saya dikatakan Rasul saur kepala sapi ya, itu lebih berharga dari daripada apa? Mi'ata dinar, 100 dinar. Eh mungkin lebih berharga daripada 100 juta. Karena apa? Mereka tidak butuh apa uang pada waktu itu, butuh apa? makanan. Karena apa? Di embargo, di boycott. Kata Rasulullah SAW, Hatta yakuna rasu sawri li ahadim khairan min mi'ati dinar li ahadikumul yauma. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya kepala sapi itu lebih berharga bagi salah seorang di antara kalian daripada 100 dinar. Fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabu ilallah. Maka Nabi Isa pun tidak punya cara untuk melawan ya Yajud Majud kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala fayursilullah alaihim an fi Kemudian Allah pun apa? Mengutus kepada Yajud wa majud an naroh seperti ulat-ulat atau ya ulat-ulat yang memasuki apa? riqabihim, leher-leher mereka. Faisbihuna farsa kamu tinasi wahida langsung pada waktu itu juga apa? mereka semuanya mati dengan seizin dari Allah Subhanahu Allah ala kulli syai'in Dari sini sebenarnya banyak hikmahnya. Yang pertama kata pak ulama, ini berkaitan dengan masalah jihad. Nabi Isa alaihissalam ketika Allah mengetahui beliau mustad'afun lemah, maka apa kewajibannya bukan apa melawan, namun apa mengalah, naik ke atas bukit, menyelamatkan diri. Maka demikian pula kata pak ulama, sebagaimana kisah Nabi ketika di Mekah, ketika mereka dalam keadaan lemah, tidak ada kewajiban berjihad. Yang ada apa? Hijrah. Maka demikian pula sampai detik ini sampai hari kiamat. Kalau memang kaum muslim dalam keadaan lemah, tidak ada kewajiban untuk apa? Berjihad. Ini diantara apa kata ulama, diantara pelajaran yang bisa diambil dari saya kisah Yajud wa Majud dengan Nabi Isa alaihi assalam. Kemudian juga diantara pelajaran yang berharga, lihat bahwa saya Nabi Isa alaihi assalam tidak punya kekuatan apa Tidak punya persenjataan, tidak punya pengikut yang banyak mengalahkan Yajud wa Majud, tidak punya apa-apa. Namun Allah menolongnya. Karena apa? Nah, Sebagaimana Allah berfirman, eh, intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin al malaikati musawimin. Jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, lalu musuh mengepung kalian, Allah akan menurunkan lima malaikat yang lebih. Artinya, yang merupakan tolak ukur kemenangan kaum muslimin adalah iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak menafikan untuk kita apa? Ya, menyiapkan diri dengan usaha-usaha yang lainnya. Ya, apa namanya? persenjataan dan seterusnya. Namun jangan dijadikan apa? itu sebagai sesuatu yang inti. Yang inti adalah al-iman wa taqwa. Karena apa? Ini contohnya. Bahwasanya Allah menolong Nabi Isa alaihissalam tanpa mereka memiliki apa kekuatan apapun. Hanya memiliki apa kekuatan doa, kekuatan al-iman atau tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini bahwasanya ketika Nabi Isa berdoa kepada Allah dan dikabulkan, Allah pun apa? Mengutus ulat-ulat yang membinasakan Yajud wa maju semuanya. Langsung mereka mati. Summa yahbitu Nabi Allah Isa wa ilal ardi. Kemudian Nabi Isa AS turun dari bukit Tur bersama para sahabat beliau. Fala yajiduna maudi usibrin illa malau zuha, zuhmuhum wa natinuhum. Kemudian tidaklah mereka mendapati tempat di atas muka bumi ini satu jengkal saja ya kecuali ada bangkainya ya Yajud wa Majud artinya sangat banyaknya jumlah mereka ya fayarghabu nabiyullah Isa wa ashabu Allah kemudian Nabi Isa dan para sahabat beliau berdoa kepada Allah fayrusilu alaihim tayran maka Allah pun apa mengutus burung-burung yang memakan bangkai atau yang memindahkan bangkai-bangkai tersebut fatah miluhum e, burung tersebut membawa Yajud wa Majud fatatrahuhum dan dibuang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, eh, kisah ini ada dalam Sahih Muslim. Kitabu Al-Fitan Babu Dzikir Dajjal wa Sifati. Kemudian di antara tanda besar hari kiamat yang sudah kita sebutkan tadi yaitu kuruju adabah. Keluarnya binatang. Ya, yaitu binatang Katakan di sini kuluman uh, eh, adaba itu artinya dalam segi bahasa kuluman dabba alal ardi setiap yang melata di atas muka bumi ini. Wal murad biha huna adab berarti yukhrijuha Allah qurba qiyamis Adapun yang dimaksud dengan adab binatang di sini yaitu binatang ya, yang tidak diketahui bagaimana bentuknya yang Allah akan keluarkan pada hari kiamat atau sebelum hari kiamat. Yang tidak bisa diketahui karena tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis binatang apa? Apakah gajah, ataukah singa, ataukah eh, merpati, ataukah bebek dan sebagainya tidak ada yang mengetahui. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada penjelasan dari Rasulullah SAW. Wa khurujuha sabitun bil Qur'ani was sunnah. Adapun keluarnya binatang tersebut itu ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun sunnah. Dalilnya sudah kita sampaikan dari surat An-Naml ayat 82. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad Sa'imin, walaysa fil Qur'ani wa sunnati sahiha ma yadullu ala makani khuruj jihad jabah. Tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah yang sahih tentang tempat keluarnya binatang tersebut. Ini ya, wajib kita mengimani apa yang sudah ada. Adapun yang belum ada dalilnya tidak perlu kita membahasnya atau kita cari-cari. Wasifat wasifat ya demikian pula sifat-sifatnya. Bagaimana sifat dabat tersebut tidak disebutkan. Wa inna ma waradat fi dalik ahadis fi sihati nadhar. Ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifatnya cuma tidak sahih. Wa dhahil Qur'an inna hadabatun Yang nampak dalam ayat Al-Qur'an yang sudah kita sampaikan tadi, inna hadabatun tudrun nas. Yaitu seekor binatang yang memperingatkan manusia tentang dekatnya azab dan kebinasaan ya yang akan terjadi di atas muka bumi. Itu saja yang ada penjelasannya dari Al-Qur'an Al-Karim eh, cukup yang sudah disebutkan kita imani yang lainnya tidak perlu untuk kita eh, ya repot-repot mencarinya Adapun tentang terbitnya hari eh, terbitnya matahari dari arah barat ini sudah jelas tadi ayatnya surat Al-An'am 158 yaitu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang tanda tanda hari kiamat ya sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan tafadhol Ya, yang pertama, Nabi Isa alaihissalam ia bukan menjadi khalifah pada waktu turun di atas muka bumi. Berbeda dengan Imam Al-Mahdi yang kita diwajibkan untuk bayatnya. Jadi tidak ada kewajiban untuk bayat Nabi Isa alaihissalam. Ini yang tahu Allah alam. Ya, ada pertanyaan lagi. Ya tentang di baiknya seorang pemuda di depan kafan itu apa termasuk tanda-tanda kiamat juga Ustaz? Tentang apa? Di baiknya, di baiknya seorang pemuda yang bernama Muhammad bin Abdullah di depan kafan Iya itu semua ya, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Cuma kata ulama apa namanya berkaitan dengan Imam Mahdi ya. Ini berkaitan dengan Imam Mahdi yang merupakan keturunannya Rasul SAW dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhumah. Nah, itu termasuk tanda-tanda hari kiamat yang besar. Cuma tidak disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi 10 tanda hari eh, tersebut tanda kiamat besar. Cuma sekali lagi masih banyak lagi tanda-tanda yang lainnya. Cuma itu ada. Dan perlu kita jelaskan juga Al-Sunnah wal Jamaah meyakini akan keluarnya Imam Mahdi pada hari kiamat yang merupakan keturunan Rasul SAW. Kelompok Syiah juga punya namanya Imam Mahdi, cuma apa? Imam Mahdi yang palsu yang misterius bahkan ulama mengatakan yang tidak akan mungkin ada hakikatnya jadi bedakan antara Imam Mahdi al sunnah dengan Imam Mahdinya versi Syiah yang mana sampai sekarang mereka menunggu Imam Mahdi mereka di sebuah gua di dekat Irak sana yang dinamakan e, Sirdab ini versinya Asia mereka mengatakan bahwasanya Imam Mahdi mereka sudah ada di gua tersebut dan mereka akan menunggu kedatangannya atau keluarnya al-mahdi tersebut dan kalau mereka dan kalau keluar mereka akan mengumumkan perang dengan kaum muslimin dengan al-sunnah wal jamaah itu yang diyakini oleh kelompok Asia makanya mereka kalau ada kesempatan pasti akan apa menyakiti kaum muslimin dan itu adalah yang telah dibuktikan dalam sejarah kalau kita lihat kitab-kitab para ulama diantaranya kitab Ibnu Katsir al-Bidayah wa Nihayah disebutkan bagaimana kepengisan Syiah sejak zaman dahulu kala sampai sekarang dan terbukti di Damas ketika e, Yaman dalam keadaan digoncang oleh para pemberontak mereka pun mengambil kesempatan dan kesempitan untuk me, e, mengembargo ataupun memboikot dan membunuhi Ahlussunnah di sana. Ya, semoga Allah SWT menyatakan mereka. Ada yang tanyakan lagi? Ya. Masalah kisah itu saya, Ya, kisah itu saya. Ini yang kita sebutkan hanya sekedar sekilas saja. Jadi ya, kalau kita baca selengkapnya, ya butuh waktu yang lama. Ya, bisa lihat dalam buku-buku yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat itu insya Allah jelaskan secara lengkap riwayat-riwayatnya dan juga kisahnya. Ya. Iya, yang membangun benteng mereka agar keluar ada Dulkornain yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Namun bukan Dulkornain yang merupakan pemimpin apa Romawi kata Ya. ya, bukan itu. Namun yang lainnya. Dan dikatakan Dulkornain itu gelar bahwasanya dia memiliki itu eh, Dulkornain itu artinya yang memiliki dua tanduk. Kenapa digelar seperti itu? Karena dia memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa meliputi e, timur dan barat bumi. Makanya dia sanggup untuk membuat benteng yang sangat kokoh yang tidak bisa Eh, keluar ya sudah maju darinya kecuali dengan seizin dari Allah pada hari kiamat kelak. Nah, ada lagi yang Tentang, sejumlah pasukan yang mengejar Imam Mahdi yang tenggelam di telan bumi itu gimana Ustaz? Gimana? Sejumlah pasukan yang mengejar pemuda yang akan dibayar di depan Ka'bah Saya kurang paham ya. Tidak paham. Apakah penjelasannya bagaimana atau riwayatnya bagaimana saya kurang paham. Iya, iya ada yang tanyakan lagi? ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Itu artinya tidak akan ada lagi hijrah dari kota Mekah. Setelah kota Mekah menjadi apa? Daulah Islaminya. Sejak waktu dahulu, Rasulullah apa hijrah dari Mekah ke Madinah karena kota Mekah pada waktu itu dikuasai oleh kaum musyrikin. Setelah penaklukan kota Mekah, maka sampai hari kiamat kelak kota Mekah menjadi negeri Islam. Maka tidak perlu apa orang itu keluar dari apa? kota Mekah. Nah, itu tidak ada kaitannya dengan masalah jajal tadi atau masuk ke kota Mekah. Lah hijrah pada Fatih itu seperti tadi penjelasannya, tidak ada hijrah dari kota Mekah ke tempat yang lainnya karena Mekah sudah menjadi darul Islam, daulah Islamia atau negeri Islam. Wallahu Namun hijrah ke tempat yang lainnya tetap disyariatkan. Makanya harus mengatakan la hijrah hijratu hatta tata syamsu min maghribiha. Tidak akan terputus hijrah sampai terbitnya matahari dari arah barat. Sampai hari kiamat tetap ada syariat hijrah bagi yang apa? lemah di suatu tempat. Dan hijrah macam-macam, ada hijrah dari negeri yang penuh dengan ketakutan kepada negeri yang penuh dengan keamanan meskipun dua-duanya negeri Islam misalnya. Atau dari negeri kafir ke negeri muslim. Atau dari tempat masyarakat ke tempat yang penuh dengan ibadah. Baik, misalnya ada sebagian orang tempat tinggalnya di dekat tempat-tempat maksiat, maka dianjurkan untuk dia hijrah dari tempat tersebut. Semuanya apa? Kalau dia mampu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Apa yang dimaksud ya, Jadi lambang simbol salib itu tidak pernah diajarkan oleh kita mereka atau oleh nabi mereka. Itu adalah ajaran mereka sendiri. Seperti Trinitas juga demikian. Jadi ya, dalam Islam ada bid'ah. Demikian pula, iya artinya dalam istilah apa orang-orang Nasara bid'ah itu ada. Bahkan sempat saya istilahnya kecil ya. Waktu apa namanya masuk ke tempat tunggu buku, ya, saya lihat ada tulisan bid'ah, bid'ah cuma kata-katanya kok asing, bid apa gitu. Setelah saya lihat kok yang ngarang adalah pendeta ternyata itu berkaitan dengan apa? Agama mereka atau bid'ah dalam agama mereka. Itu ada. Jadi mereka juga punya istilah bid'ah. Jadi antaranya itu solid merupakan bid'ahnya orang nasr yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi mereka. Ya, wallahu a'lam. Trinitas juga gitu, tidak ada yang mengajarkan dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya kata para ulama yang merusak agama Anasara adalah seorang yang bernama Bulis ya orang Yahudi yang bernama Bulis yang me, ya namanya Bulis yang ya mungkin Bulis artinya ya ya kemudian dia yang diantaranya eh, mencetuskan ajaran Trinitas tersebut ya itu diantaranya orang Yahudi yang mencetuskan dan memang orang Yahudi ini suka merusak diantaranya Islam mereka yang merusak dengan adanya Syiah Masih ada lagi sebelum kita akhiri. Tidakkah orang kafir mencium bau Nabi kemudian mati? mati orang kafir itu musnah. Iya, meskipun tidak musnah semuanya karena setelah Nabi SAW meninggal dunia bersama orang-orang beriman tetap ada bahwa orang-orang kafir itu namun yang mendapati baunya Nabi Isa. Kan tidak semuanya kan? Tapi yang mencium baunya Nabi Isa pada waktu itu. Namun yang mungkin dekat-dekat dari situ Palestina atau yang di turunnya di Julian di belahan bumi yang lain enggak. Makanya yang akan mendapat di hari kiamat itu adalah syirul khalqi orang-orang kafir saja. Ceritanya masih panjang yaitu nanti setelah Nabi Isa alaihissalam kemudian meninggal dunia masih orang beriman kemudian Allah mengutus atau mengirim angin yang tidaklah menyentuh hati orang beriman kecuali meninggal semuanya dan itulah makna sabda Rasulullah SAW la tazal ta'ifatun min ummati dhahirin al-haq la yadurru man khadalahum wa la man khalaqahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala dzalik senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang tegak dan kebenaran tidak mencelakai mereka, memodalkan mereka, celaan orang yang mencela mereka atau orang yang menyelisih mereka sampai datangnya perkara Allah. Maksudnya perkara Allah adalah angin yang Allah utus, yang Allah kirim, yang tidaklah menyentuh hati orang mukmin kecuali meninggal semua. Pada waktu itu Taifah Mansur sudah tidak ada. Yang ada orang kafir. Pada waktu itulah Allah akan menegakkan hari kiamat. Rasul mengatakan la taqum musahat uh, eh, uh, eh, min, uh, min syiralil khalqi man musawam ahya. Di antara sejenis manusia yaitu orang yang mendapati hari kiamat. Yaitu orang-orang kafir. Orang beriman sudah diwafatkan semua Allah SWT. Bahkan mushaf itu akan diangkat ayat-ayat Al-Qur'annya. Tinggal mushaf saja, kosong daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Ada lagi yang kan? Ya kalau tidak ada, tidak ada saya rasa cukup sekian. Wa akhu da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.